Yang pertama pada jamak mudzakkar salim dan yang kedua pada isim-isim yang lima yaitu abuka, akhuka, hamuki, ahfuka dan zumalin. Qala syarih Syekh Abu Zaid Al-Makudi rahimahullah فمثال الجمع المذكر السالم قام الزيدون <clears throat> Contoh jamak mudzakkar salim yang ketika rofa menggunakan tanda wawu qama az-zaiduna <clears throat> berdiri orang-orang yang bernama Zaid. Fazaiduna fa'il biqama. <clears throat> Maka kalimat az-zaiduna sebagai fa'il bagi qama. Artinya amil yang merofakkan az-zaiduna adalah qama wa huwa marfu'un dan dia dirafa' az-zaiduna dirafa' sebagai fa'il wa alamatu raf'ihi al-waw dan tanda rafa'nya adalah waw wa yusamma al-jam' al-mudzakkar as-salima li'anna mufradahu mudzakkar dan jamak ini disebut sebagai jamak mudzakkar salim dikarenakan bentuk mufradnya mudzakkar dikarenakan bentuk mufradnya mudzakkar wa salima min at taghyiri dan selamat dari perubahan bentuk mufradnya ketika di, dijamak ke jamak mudzakkar salim li'anna zaya min zaidin maftuhatun ya mufradnya mufrad dari az-zaiduna adalah zaid zaidun zaiduna kita lihat az-zai dari kalimat mufradnya yakni zaidun itu di fathah zainya wal ya'u sakinatan sakinatun dan ya'nya disukun Wabakiyah fil jam'i kadzalik dan tetap dalam uh, ketika dijamak demikian bentuknya tidak berubah zai zainya juga di fathah ketika dijamak ya ya-nya juga sukun tidak ada perubahan cuman dia ting, ditambah ditambahi wawu dan nun di akhirnya ketika dijamak dengan jamak mudzakkar salim qala wa misalul asmail khamsah dan contoh isim-isim yang lima, qama akhuka wa kharaja abuka wa hadha hamuki. Ini contoh isim yang lima yang dirofa dengan tanda waw. Fa akhuka wa ma ba'dahu marfu'un. Maka kalimat akhuka dan setelahnya dirofa. Akhuka, abuka, hamuki semuanya dirofa. Ya kedudukannya sebagai fa'il. Wa alamatu al waw. Dan tanda rafa'nya adalah waw. Walhamu akhu zaujil mar'ah dan alhamu maknanya adalah saudara is ah, saudara suami ya saudara suami ya artinya ipar ya makna hamu sehingga dikatakan ha wa hadza hamuki dan inilah iparmu wahai perempuan ya ini saudara suaminya fahadhihi kulluha marfu'atun maka ini semuanya dirofak wa alamatu raf'ihal wa alamatu raf'ihal waw dan tanda rafa'nya adalah waw wa yushtaratu fiha an takuna mudhafatan li ghairi ya'il mutakallim dan dipersyaratkan padanya ya pada isim-isim tersebut isim yang lima ini akhuka nah abuka akhuka hamuki fuka dan zumalin dipersyaratkan pada isim yang lima ini dimudhafkan kepada selain ya mutakallim di sini dimudhafkan kepada dhamir kaf atau bisa dimudhafkan kepada isim zahir. Hadza Abu Zaidin, hadza Abu Bakrin. Hadza akhu akhu Zaidin, hadza akhu Amrin. Ya dimudhafkan kepada selain ya mutakallim. Wa fuhima min wa fuhima dzalika min tamtsilihi dan persyaratan ini dipahami dari contoh yang dibuat oleh penulis yakni Ibnu Ajurrum rahimahullah Adapun kalau dimudhafkan kepada ya mutakallim maka i'rabnya tidak menggunakan waw ketika rofa namun menggunakan i'rab yang dikira-kirakan ya ketika di, dimudhafkan kepada ya mutakallim menjadi abi hadza abi atau qama abi maka dia dirafa sebagai fa'il apa tanda rafa'nya tanda rafa'nya adalah wawu yang dikira-kirakan afan dhammah yang dikira-kirakan Nah, tanda rofanya adalah dhammah yang dikira-kirakan, bukan menggunakan wau lagi. Menggunakan wau kalau dia mudhaf kepada selain ya mutakallim. Kalau mudhaf kepada ya mutakallim maka i'rabnya tidak nampak. Menggunakan i'rab harokat. Ya, harokat yang tidak nampak. Ya, ketika rofa menggunakan dhammah yang dikira-kirakan. Nah, qala kemudian Ibnu Ajurru melanjutkan wa ammal alifu فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة Adapun alif maka ia menjadi tanda rafa' pada isim musanna secara khusus. Nah, sehingga pada satu tempat saja alif menjadi tanda rafa' pada satu tempat yakni pada isim musanna. Qala syarih berkata pensyarah misaluhu contohnya qama rajulani. Ya dua orang laki-laki berdiri farajulani fa'ilun biqama maka kalimat rajulani ini sebagai fa'il ya fa'il bagi qama wa huwa marfu'un dan dia dirafa' wa alamatur raf'i fihi al-alifu dan tanda rafa'nya adalah alif li'annahu tasniyah dikarenakan dia isim musanna qala kemudian al-imam ibnu ajurrum rahimahullahu taala mengatakan wa amman nunu adapun nun فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة Adapun nun menjadi tanda rafa' pada fi'il mudhari' apabila fi'il tersebut bersambung dengan dhamir musanna atau bersambung dengan dhamir jama' atau bersambung dengan dhamir muannatsah mukhatabah. Nah, ini nun menjadi tanda rafa' juga pada satu tempat. Misaluhu contohnya dikatakan oleh pensyarah qala syarih Syekh Abu Zaid Al-Makudi rahimahullah misaluhu yadribani wa yadribuna wa tadribina ya Hindu. Contohnya yang pertama yadribani. Ini fi'il mudhari' yang bertemu dengan bersambung dengan alif musanna, bersambung dengan dhamir musanna alif. Wa yadribuna. Ini contoh fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir jama, yakni wawu bersambung dengan waul jamaah. Wa tadribina ya Hindu. Ini contoh fil mudhari' yang bersambung dengan ya muannasa mukhatabah, dhamir muannasa mukhatabah. Qala fayadribani fi'lun mudhari'un. Maka kalimat yadribani fi'l mudhari' wa kadzalika yadribuna. Demikian pula yadribuna wa huwa marfu'un dan dia dirafa' dikarenakan tidak dimasuki amil yang menasobkan dan juga tidak dimasuki oleh amil yang menjazmkan. Nah, wa alamatu raf'ihi nunu dan tanda rafa'nya adalah nun di akhirnya. Li'annahu fi'lun mudhari'un ittasala bihi dhamiru tasniyatin aw jam'in. Dikarenakan dia adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir musanna yakni pada contoh yadribani bersambung dengan alif sebagai dhamir musanna au jama' atau bersambung dengan dhamir jama' ini pada contoh yadribuna bersambung dengan waw wawul jama'ah wa kadzalika tadribina demikian pula contoh tadribina ittasala bihi ittasala bihi yaul wahidati al mukhatabah bersambung dengan ya muannatsa mukhatabah li'annahu khitabun lil muannats dikarenakan yang diajak bicara itu perempuan Watadribina ya Hindu dan engkau memukul atau sedang memukul wahai Hindu yang diajak bicara itu perempuan sehingga yaknya disebut ya muannatsa mukhatabah Naam Taib ini terkait dengan tanda-tanda rofa sehingga tanda-tanda rofa itu ada empat yang pertama bammah dan ini tanda asli dan yang kedua waw yang ketiga alif dan yang ketiga nun dan tiga tanda ini al-waw, al-alif dan nun ini tanda pengganti bagi tanda pengganti dari dhammah. Nah, dan masing-masing tanda bagi rafa itu memiliki tempat masing-masing. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.